Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar namanya Abdullah. Imamun Ibnu Imam. Tak ulang-ulang biar semakin melekat di benak-benak kita semuanya. Paham ya? Karena pelajaran itu jangan bosan kalau diulang-ulang. Lah enggak diulang-ulang aja yang diulang-ulang aja orang masih lupa apalagi yang diulang-ulang. Paham ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud imamun ibnu imam. Imam anaknya seorang imam. Nah, Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Dawudnya namanya Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Kalau antum kita orang Indonesia itu terkadang berat mengucapkan ibnu. Jadi bin gitu aja sudah. ya? Itu lebih ringan. Sulaiman bin Ash'af gitu. As-Sistani rahimahullah ta'ala. Benar enggak Abu Amr? Ewa. kalau bin mudah. Sulaiman bin Ash'af As-Sistani rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dengan Ibnu bagus. Sulaiman Ibnu Ash'af As-Sistani rahmatullahi alaihi. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum masih mengenai keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat kemarin sudah kita sebutkan satu faedah yang sangat berharga mengenai keutamaan mana lebih afdal Mana yang lebih utama? Orang-orang muhajirun atau orang ansar? Kenapa? Nah, semuanya bantu Rasulullah. Jawabannya dan gitu. Mana dari bantai itu ya. Jawabannya simple, padat, menyentuh dan orang paham. Apa itu? Kenapa orang-orang muhajirun lebih abdal daripada orang ansar? Wallahu Hah? Eh, Allah alam ya. Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat, kenapa orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar? Antum ingat enggak? Antum kemarin hadir enggak antum? Hadir enggak antum kemarin? <laughs> hadir enggak? Hadir apa? Lupa juga. Khair insyaallah Allah musta'an. Kenapa antum? Naam, li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah dihafal ini. Karena mereka orang-orang muhajirun mengumpulkan antara hijrah dan menolong Rasulullah SAW. Simple pendek. Ingat-ingat. Karena mereka apa? Mengumpulkan antara hijrah dan menolong. Bukan sekedar menolong saja. Orang asal juga menolong. Paham ya? Tapi hijrah dan menolong ini yang jadi patokan lebih abdolnya itu ya. Ini secara global. Walaupun secara per individu nanti ada sahabat-sahabat yang lebih abdol. Paham maksudnya ya? Secara globalnya apa? Orang-orang muhajirun abdol minal ansor. Kenapa sebabnya tadi? Nah, li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan menolong Rasulullah SAW. Naam barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, fa Allah jalla wa ala asna alaihim wa madahahum bi annahum humus sadiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka, memuji mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur imannya, hasaras sidqa Allah telah membatasi kejujuran fihim ada pada mereka litahaqquqihi fihim karena benar-benar terrealisasikan terwujudkan pada mereka gitu ya mimma yadullu ala fadlihim hal ini tentunya menunjukkan atas keutamaan mereka wa makanatihim dan kedudukan mereka indallahi jalla wa ala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya sudah kita lewati tadi eh, dalilnya sudah kita lewati kemarin kan mengenai orang-orang muhajirun afdal daripada orang ansar. Di dalam ayat di dalam surat At-Taubah ya kan Wasabi wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Taqdimul muhajirin al ansar ya dulu 'ala annal muhajirin afdal minal ansar. Paham itu ya? Mendahulukan lafaz muhajirin situ daripada ansar menunjukkan orang-orang muhajirun secara global lebih afdal daripada orang-orang ansar. Sebabnya kenapa tadi? mengumpulkan dua perkara. Pertama hijrah, kedua menolong. Jama'u bainan nusrah wal hijrah. Paham itu ya? Ini upayakan tercatat. Eh, tercatat, ingat baik-baik. Nah, karena pertanyaan itu terkadang datang mendadak setelah tiba-tiba. Jadi jangan sampai antum lupa. Nah, barakallahu kita lihat di sini. Summa ya'ti wahidun minaz zanatiqah wal mala'idah. Kemudian tiba-tiba datang orang zindik Orang-orang yang tidak punya agama, alladzina yad'una al-islam tapi ngaku-ngaku Islam. Wa yatahajjam 'ala as-sahabah wa yadhum wa yadhummuhum wa dan tiba-tiba dia apa? menyerbu para sahabat dan mencaci maki para sahabat. Siapa ini? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu macam-macam bentuknya. Ada yang dikenal dengan as-sabah, ada yang dikenal dengan apa? Na barakallahu fikum as-sabaiyah, ya? Ada juga yang dikenal dengan apa? al-ghaliyah, paham ya? Itu semuanya pecahan-pecahan Syiah Rafidah. Paham ya? Kalau Syiah Rafidah sudah Syiah Rafidah akbar min al-Yahud wa Nasara. Mereka itu posisinya lebih kafir daripada orang Yahud wa Nasara. Dia mengatasnamakan Islam, enggak cukup Islam, Islam Syiah. Bayangkan itu. Coba antum kalau enggak percaya, saksikan kalau Islam Islam Syiah, ada ada tambahan Syiah. Islam enggak perlu embel-embel lagi sudah. Islam sempurna. Ngapain Islam Syiah? Tapi itu ya? Allah musta'an ini maksudnya zindik zanadiqah ini adalah dari kalangan orang Syiah. Mereka mengata, mengatakan apa? Yang ghaliyah tadi yang ekstrim, Syiah yang ekstrim Syiah Rafidhah tadi mengatakan dua sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab itu adalah tauhid bayangkan. Wal billah. Lansang mulutnya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu pembegal, perampok, merampok khilafah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Paham itu ya? Allah musta'an. Intinya para sahabat enggak selamat dari cacian dan makian mereka. Syiah Rafidhah hati-hati ya. Apalagi kalau antum dengar ada para imam, para masyayikh mengatakan kami tidak menghalalkan darah Syiah Rafidhah. Tidak menghalalkan nama kehormatan-kehormatan mereka. Paham ya? Ini sangat keliru. Karena di zaman sana ada ha? Eh, sosok yang dikenal dan mengaku-ngaku ahli sunnah yaitu Muhammad al-Imam Terkenal itu ya di sana. Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr namanya ya mengatakan la nastahil dima ar katanya. Kami enggak menghalalkan darahnya orang Syiah Rafidah Posisi ketika dia ngomong seperti itu, di Damat lagi jihad melawan Syiah Rafidah Gembos-gembos di kaum muslimin, bayangkan itu. Syiah Rafidah itu disebutkan Syekh Islam akfar minal yahud nasara. Akfar minal yahud nasara. Lebih kafir daripada yahud nasara kok enggak halal gimana? menyerang kaum muslimin, menyerang ahlu sunnah. Musuh bebuyutannya Arab Rafidhah siapa? Ahlu sunnah. Kalau nggak percaya baca kitab yang judulnya Lillahi Sumali Tarikh. Di situ bagus sekali dibahas tuntas sampai apa? Sampai detail. Kenapa? Yang bahas ini adalah pembesarnya mereka kemudian tobat. Dan dia pun berani bersaksi. Biasanya kalau sudah membuka seperti ini, kalau ketahuan pimpinan mereka, hukumannya dibunuh oleh mereka. Bayangkan itu. Nah, mereka menyebutkan bahwasannya ahlus sunnah itu kalb. Ahlus sunnah itu anjing. Bayangkan ngeri. Kalamnya khabis Kalamnya itu jelek sekali. Syiah Rafidah. Hati-hati. Kalau antum suatu ketika punya rezeki kok berangkat ke Yaman, di sana ada dua versi hati-hati ya. Syiah Rafidah yang mereka berkedok di balik salah satu kabilah atau marga Nam al hawasat atau husyun Paham ini ya? Nam itu Syiah Rafidah, menyerang sunnah eh, membunuh sunnah. tapi ada Syiah yang dikenal Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini kata mereka masih ada pembelaan terhadap Zaid bin Ali katanya. Allah musta'an. Tapi kita katakan sebagaimana para ulama mengatakan, datangkanlah kepadaku Syiah Zaidiyah melainkan nanti kalau sudah besar menjadi Syiah Rafidah. Syiah Zaidiyah kecilannya kalau besarnya Syiah Rafidah hati-hati. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Syiah Rafidah akbar menyal Yahud wa nasara, lebih kafir daripada orang Yahud wa nasara. Ikhwan fi din azza kita lihat sini, wallahu jalla wa ala yaqul Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humus sadiqun Mereka adalah orang-orang yang jujur imannya, bayangkan. Allah taala memberikan rekomendasi sosok ini tadi Syiah Rafidah malah mencaci maki. hadza mukadzibun lillahi azza wa jalla. Maka ini merupakan apa? bentuk mendustakan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala bayangkan mencaci maki hewan saja. Paham ya? Itu dilarang hewan padahal. Paham ya? Yaitu ayam jantan yang jagol, boleh enggak mencaci maki? Menghina? Dilarang apalagi sahabat barakallahu fikum. Kok berani-beraninya mencaci maki, menghina. Kalau di Yaman sana, ini kabar aja biar nanti antum semangat ke sana ya. Nah, suatu ketika ada rezeki ada fulus, berangkat berangkat bismillah. Di sana nanti ada Idul Ghadir. Idul Ghadir itu hari rayanya orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatasnamakan Idul Ghadir itu karena terbunuhnya Nah barakallahu fikum kata mereka Husain bin Ali terbunuh di tanah Karbala. Paham ya? Allah musta'an. Mereka memperingati dengan cara apa? Gunung-gunung besar itu tembak sama mereka. Tembaknya bukan peluru atom itu peluru beneran, serius. Paham ya? Tembak sama mereka. Kata siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allah musta'an. Ini ngeri sekali barakallahu fikum. Mereka sangat benci dengan Muawiyah. Tapi kalau dengar namanya Ali, antum di Yaman ketemu orang awam, "Mas mukanya akhi ismi Ali." Masya Allah, hayakallah. Ahlan wa Mas mukanya akhi ismi Muawiyah. Khair Allah. Gak suka mereka bener Itu kalau orang awam yang sudah benar-benar terdoktrin dengan pemikiran Syiah tadi itu, Allah musta'an. Dengar nama Muawiyah gak suka. Dengar nama Abu Bakar apalagi. Dengar nama Umar gak suka, tapi kalau Ali, Husain, Fatimah, Masya Allah. Allah musta'an. Ini gambaran global Nah, sebagai mukadimah kalau suatu ketika antum ada rezeki dan bisa ke sana. Nah, kita lihat sini. Wa qala jalla wa ala fil ansar dan Allah Taala berfirman mengenai orang-orang Ansar. Ketika kita mengatakan orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar bukan berarti orang Ansar enggak punya keutamaan. Orang-orang Ansar juga punya keutamaan ini dalilnya. Walladzina tabawa dar wal imana min qablihim dan orang-orang yang mereka menetap di rumah-rumah mereka Nah, dan di atas keimanan sudah dahulu. Siapa maksudnya? Yakni Darul Hijrah. Maksudnya menetap di rumah Darul Hijrah di Madinah. Siapa yang di Madinah? Orang-orang Ansar. Jadi saat itu ketika Rasulullah hijrah di Makkah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah, ada salah satu orang Yahud yang mereka naik di tempat ketinggian mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, di sana ada rombongan. Rombongan yang kalian tunggu-tunggu." Maksudnya siapa? Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq tadi itu yang nam hijrah dari Makkah ke ke Madinah. Di sana disambut dengan meriah. Semuanya penduduk Madinah yang ada sekitar situ keluar membawa senjata-senjatanya. Paham ya? Ada tombak, ada panah, ada pedang karena senjata saat itu seperti itu. Paham itu ya? Sambut meriah. Akhirnya apa? Kata orang-orang sufiah muncullah solawat badriyah itu. al badru alaina katanya. Nah, Allah musta'an itu Pam riwayatnya dhaifah yang lafa tersebut. Pam ya? Yang sahih enggak ada solawat-solawat kayak gitu. Pam ya Allah musta'an. Yang sahih disambut gitu saja. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Rasul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Kathir. rahimahullah taala. Mahum soalnya ya? Naam. Kita lihat sini. Wahumul ansar bin Madinah, yaitu orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Jadi ingat-ingat orang-orang Ansar penduduk asli Madinah, menyambut kedatangan Rasulullah hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Karena hijrah terjadi berapa kali? Dua kali. Hijrah pertama dari mana? Makkah ke Habasyah ke Ethiopia. Saat itu karena memang ujiannya sangat berat sekali. Di Mekah itu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru ingin istilahnya apa? mengenal agama Islam dengan benar, mereka di Naam dimusuhi, bahkan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy hingga keluarganya Ammar bin Yasir. Eh, Ammar bin Yasir, Ammar disiksa. Yasirnya disiksa juga. Ibunya, siapa ibunya? Siapa ibunya? Sumayyah itu disiksa juga. Bayangkan itu. Akhirnya saat itu Rasulullah SAW menganjurkan dan tentunya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk hijrah kemana? mana? Ke Habasah, ke Ethiopia. Nah, barakallahu fiikum. Pertama kali yang hijrah dari Makkah nah barakallahu fikum ke Habasyah dari kalangan sahabat siapa sudah kita lewati berkali-kali kullama takarrar takarrar semakin terulang-ulang semakin melekat seharusnya siapa Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat-ingat Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah ini adalah sahabat yang pertama kali lari dalam rangka menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah tadi, Ethiopia. Nah, hijrah ke sana. Paham ya? Kemudian mereka enggak terima mereka. Akhirnya mengutus pasukan, dua orang kalau tidak salah, membawa hadiah yang sangat banyak untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi. Diberikan agar apa? Orang yang hijrah ke Habasyah dipulangkan ke Mekah lagi. Raja Najasyi enggak mau mereka sudah apa? Ala ra's wal ain. Sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami akan melindungi. Kamu pulang saja sana. Akhirnya dua orang tadi pulang ke Mekah dalam keadaan tangan kosong. Maksudnya bagaimana? Enggak membawa hasil. Hadiahnya suruh bawa pulang lagi. Bayangkan itu, Raja Najasyi. Nah, namanya siapa? Ashama. Akhirnya dengan sebab itu masuk Islam Raja Najasyi. Jadi kenal dengan apa? mukhadram. Jangan lupa, dikenal dengan mukhadram. Mukhadram. Apa itu mukhadram? Orang yang beriman di zaman Nabi tapi enggak bertemu dengan Nabi meninggal di atas keimanan. Paham ya? Naam. Hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal atas keimanan tapi belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Raja Najasyi, sallu ala akhikum fa innahum mata bi ghairi ardikum. Aw kama qala sallallahu Artinya apa? Salatkanlah saudara kalian karena saudara kalian mati tidak di bumi kalian, maksudnya Raja Najasyi. Salat ghaib saat itu ya barakallahu fikum. Na'am, Allah musta'an. Sahihnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Orang-orang Ansar mereka adalah apa? Yang tinggal di Darul Hijrah, tinggal di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun perhatikan ciri-ciri sifat-sifatnya orang asar mereka mencintai orang-orang hijrah kepada mereka jadi enggak merasa wah ini nanti sempit Madinah ini bagaimana ini enggak mereka senang orang-orang Makkah datang senang nah orang-orang Makkah datang senang disambut wala yajiduna fi sudurihim hajah dan mereka orang-orang Ansar tidak dijumpai. Mereka tidak menjumpai di dada-dada mereka, di diri-diri mereka kebutuhan yang lain tidak ada. Senang mereka dengan kedatangan orang-orang Muhajirun tadi itu. Mimma utu dari apa yang mereka berikan. Mereka enggak meminta imbal balik. Mana punya punyaku dulu enggak ada. Paham ya? Nah, wayusiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri-diri mereka sendiri. Orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah enggak hanya satu, banyak. Nah barakallahu fikum. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri butuh padahal. Ini ini jarang sekali kita miliki ya. Terkadang kalau kita butuh ya kita dahulu yang kita nam utamakan. Cuman ini karena menunjukkan keutamaan orang Ansar hingga mereka apa? Mereka lebih mengedepankan orang-orang Muhajirin dalam keadaan mereka sendiri butuh bayangkan. Rumah-rumah mereka dipersilahkan untuk ditempati oleh orang-orang apa? Muhajirun. Nah, barakallahu fikum ditempati orang-orang muhajirun. Kita lihat. Wa man yuqa nafsih, barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, sifat pelit, kikir, itu dihindari. Apa faulaika humul muflihun. Maka mereka-mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadza sana'un 'alal ansar. Ini pujian bagi orang-orang Ansar yang terdiri dari dua kabilah atau marga. Berapa dua kabilah tersebut? Apa saja? raj dan Aus. Ingat-ingat ya, dua marga besar. Nah, barakallahu fikum orang-orang Ansar. Naam. Wa madhun lahum dan pujian untuk mereka wa dzikrun li sifatihim hamidah dan juga menyebutkan sifat-sifat mereka yang mulia. Wallahu jalla wa ala asbata lahumul falah dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka orang Ansar keberuntungan. Faqal wa man nafsihi dan barang siapa yang menghindarkan atau dihindarkan dari kepelitan jiwanya, kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fa dalilun ala anna Allah waqahum suha anfusihim. Ini menunjukkan, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala menjaga mereka itu orang-orang Ansar dari kepelitan diri mereka. Mereka semuanya apa? rido senang dengan kedatangan orang-orang apa? Muhajirun. Nah, Kisahnya hijrah tentunya panjang lebar. Cuman kami akan sebutkan globalnya saja. Ketika itu orang-orang yang sudah hijrah, sudah berangkat, tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Saat itu beliau sempat istirahat di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Karena kedengar bahwasannya banyak orang yang hijrah, rumah Ali bin Abi Thalib di malam tersebut dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya merasa khawatir Ali bin Abi Thalib ketika melihat di luar banyak orang yang ngepung tadi itu namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan. Allah telah jadikan mereka semuanya tertidur. Adapun riwayat yang mengatakan pasir disawurkan gitu, ditaburkan kemudian mereka semuanya tidur, itu riwayatnya tidak benar. Riwayatnya tidak sahnya. Yang sahih Allah telah bikin mereka tidur gitu aja. Begitu tidur, tertidur semuanya, Abu Bakar dan Rasulullah keluar. Dalam keadaan selamat, gak ada yang melihat sama sekali. Namun karena Rasulullah dan Abu Bakar belum tahu jalannya untuk menuju ke Madinah, menyewa salah satu orang kafir dijadikan penunjuk arah. Nah, ini pertanyaannya. Siapa orang kafir yang disewa ini? Nah, barakallahu fikum antum. Kalau ingat, insyaallah bisa menyebutkan. Antum Antum Antum Antum Antum kasih apa? al Malik itu bukan sewa, al Malik malah, malah mau nangkap awalnya. al Malik itu mau nangkap karena ingin dapat bara itu. Nah, itu nanti kisahnya sambungannya itu. Nah, siapa orang yang disewa untuk apa? Untuk menuju arah ini? Antum ingat ya? Abdullah siapa? Belakangan atau Abdullah juga lah belakangan antum. Abdullah siapa? Ewa? Sudah nyerempet tinggal dikit lagi. Abdullah siapa? Antum? Hah? Lupa juga? Bukan. Antum? Abdullah? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini yang disewa untuk menuju arah. Abdullah bin Uraikid. Akhirnya mengatur siasat mengatur siasat agar tidak ketahuan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah berangkat duluan sembunyi di gua Gua apa? Gua Saur. Paham ya? Di situ sembunyi. Nah, kurang lebihnya tiga hari. Yang ngirim makanan siapa kira-kira? Yang ngirim makanan ke situ? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman siapa? Bin Abi Bakar anaknya Abi Bakar, ngirim makanan ke situ. Paham ya? Setelah perjanjian selesai, datanglah Abdul bin, Abdullah bin Uroikid, berangkat langsung berangkat. Tapi sebelumnya sempat orang kufar Quraisy curiga itu. Ini kemana ini? Akhirnya mereka pun apa? Mencari. Sudah berada di atas mulut gua. Wah, udah toleh kanan kiri misalkan ya itu gambaran globalnya ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq khawatir kalau seandainya melihat di bawahnya sampai mengatakan ya Rasulullah, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana." Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kita khawatir ini. Kalau seandainya salah satu datang mereka melihat di bawah telapak kakinya, misalnya kita nampak. Apa, apa kata Rasulullah? Masya Allah Rasulullah ya, panutan, teladan. Ketika dalam keadaan genting dan susah, sedih kayak gitu Rasulullah mengatakan, Ya Abu Bakar, madam dhannuka bisnain Allahu Wahai Abu Bakar, kamu nggak perlu khawatir. Bagaimana pendapatmu sudah? Kita dua orang tapi Allah yang ketiganya. nggak perlu khawatir latah, zanin Allah ma'ana. Jangan kau bersedih Allah Taala bersama kita. Benar, mereka semuanya apa? Dibikin nggak ada yang satu pun yang melihat. Akhirnya marah mereka. Setelah marah membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan dua-duanya, itu Abu Bakar atau Rasulullah atau salah satu di keduanya, maka mendapatkan berapa ekor? Seratus ekor unta, sayembara. Akhirnya di salah satu kampung terdengarlah apa? Berita tersebut. Rasulullah dan Abu Bakar sudah berangkat ini ya. Nah, kampung tersebut kampung apa itu? Kampung apa? Siapa yang melihat? Surakah bin Malik, kampungnya Mudlij kalau tidak salah ya. Kampung Mudlij ya, di situ Surakah melihat dan dengar kabar usaha buara ini 100 ekor unta. Enggak sembarangan satu ekor ada harga mahal. 100 ekor unta hadiahnya. Akan tertarik dia. Akhirnya ketika melihat, wah langsung dikejar sama Surakah bin Malik. Tapi ketika mengejar posisinya Rasulullah di depan. Nah, barakallahu fikum kemudian eh ada juga Abdullah bin Uraikah di situ, Naam dan Abu Bakar. Tapi begitu dekat langsung apa? Tiba-tiba kudanya tersungkur. yang Enggak bisa jalan. Suraka bin Malik minta, "Ini anak yakin eh, kuda ini terbelenggu enggak bisa jalan sebabnya karena doa kalian berdua," katanya. "Doakan biar bisa jalan lagi." Didoakan bisa jalan lagi. Ngejar lagi. Eh, setelah itu tersungkur lagi. Akhirnya dia mengatakan, "Kalau begitu aku sudah benar-benar enggak mau menangkap kalian, tapi berikan aku salah satu apa istilahnya apa surat untuk aku sampaikan kepada mereka. Benar. Nah, setelah itu, nah barakallahu fikum al Malik tidak mengejar kembali dan dibebaskan. Nah, suatu ketika surah al Malik datang kepada Rasulullah dalam keadaan sudah masuk Islam. Berislam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum itu kisah globalnya mengenai Naam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum sampai akhir kisahnya tapi bisa dilihat sendiri dalam kitab apa? Al-Fusul fi siratul rasul karya al-imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih walhamdulillahirabbil alamin